warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا كريم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك kama nawatul ardo bin abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Duha yang maha menata berkahi majlis ini Engkau yang menggenggam setiap ilmu Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat Engkau yang membulak balik hati Bukakan hati kami agar menjadi yakin padamu Engkau pelindung yang maha kokoh lindungi dari niat yang salah lindungi dari ilmu yang salah lindungi dari amal yang salah taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin hadirin kita mencari ilmu sedangkan yang menciptakan ilmu yang menyebarkan ilmu dialah Allah yang maha berilmu al-alim kita ingin dapat hidayah sedangkan hidayah milik Allah kita ingin tenang yang membulak balik hati juga Allah makanya doa itu menjadi mukhul ibadah saripatinya ibadah doalah hadirin dalam hal apapun karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah menguatkan. Mau apa-apa minta karena pemilik segalanya adalah Allah. Jadi masalah besar kita adalah sok tahu, sok pinter, sok bisa, sok berpengalaman, sok soan Padahal lisan kita sering menyebut la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Tidak ada manfaat yang bisa datang kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Makanya biasakan doa. Dalam surat Al-Baqarah ya Al-Baqarah ayat 186. 186. surat Al-Baqarah 186 supaya kita yakin bahwa segalanya itu dimulai dengan doa.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 Allah lebih dekat dari siapapun yang terdekat. Allah lebih mendengar dari siapapun yang mendengar dan Allah yang kuasa segala-galanya makanya orang yang tidak berdoa itu termasuk orang yang orang yang sombong sok hebat, sok bisa apakah ada yang jago di dunia ini? tidak ada kalau ada yang tidak tetapi kalau ada yang jago jangan namakan dong jangan napas tidak ada Semuanya lemah. Sejago apapun, coba bungkus kepalanya pakai kantong kresek. Suruh minta apapun. Pasti nanti permintaannya cuma satu. Buka, buka. Nah hadirin, doa banyak yang doa tapi belum tentu terkabul karena syarat-syaratnya belum terpenuhi nah, ada namanya Ismul Azom, nama Allah yang Agung yang kalau disebut doa kita bisa mustajab mau tahu ya kalau tidak begitu mau yang apa-apa ringkas tapi dahsyat contohnya Ya Arhamar Rahimin Itu Ismul Azam itu La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Doa siapa itu? Doa Nabi Yunus Itu surat apa? Surat Al-Anbiya ayat Ayo Harus ingat dong tetap ingat Jadi itu kalau dibacakan Doa itu Tiga kegelapan tuh lolos Nabi Yunus dalam gelapnya malam Dimasukkan ke dalam laut Gelapnya lautan Dimakan ikan besar Gelapnya perut ikan Diilhamkan oleh Allah doa itu Lolos tuh dari tiga kegelapan makanya orang-orang yang benar-benar menjiwai kekuatan doa berarti dia meyakini yang maha kuasa itu hanyalah Allah saya dulu pernah nanya kepada guru Mbah gimana supaya doa kita diijabah gini besarkan Allah sesanggup engkau membesarkan Allah Tuhanmu dan kecilkan dirimu sekecil engkau sanggup mengecilkan dirimu di hadapan Allah itu yang mantap tuh la haula wala quwata illa billah di hati itu harus yakin tiada yang kuasa atas segala-galanya hanya Allah kita nggak ada daya kecuali dikuatkan kita harus yakin segala-galanya ini milik Allah tidak ada pemilik apapun selain Allah dan kita kita duafa atau fakir we are nothing itu bahasa Inggris hadir kita ini nothing gak ada apa-apanya bahkan ini bukan punya kita nih badan ini kalau badan punya kita jangan tua dong menua kita walaupun minum kelapa muda tetap eh, airnya jadi kelapa tua hadirin kalau ini punya kita jangan tidur dong gak bisa kita tidur bagi tidur siapa yang ngurus lagi bangun Allah juga kita harus yakin bahwa kita ini lemah, Allah yang maha kuasa, kita ini tidak punya apa-apa, segalanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ad dan kita ini jahil, tidak tahu apapun kecuali apa yang Allah tunjuki. Ini penting keyakinan ini hadirin supaya tidak sok pintar, sok kuat, sok bisa, sok kaya. Karena itu penghalang ijabahnya doa. Kita kalau nggak ditunjukin Allah nggak tahu apa Makanya orang yang mustajab doanya coba lihat doa Nabi Yunus. Yang kita punya yaitu cuma satu, yaitu dosa. La ilaha illa anta. Lihat nih, tiada ilah selain engkau. Subhanaka maha suci engkau ini kuntu mina zolimin saya ini zolim, berlumur dosa aib keburukan pengakuan kita kotor Allah yang maha suci pengakuan kita lemah Allah yang maha kuasa pengakuan kita jahil Allah yang maha tahu itu adalah bagian penting dari mustajabnya doa jadi kalau jangan nganggap teman Ya Rob Hari ini belum dapat rezeki nih Waduh Dia hidup aja rezeki Dia kedip aja rezeki Dia nafas aja rezeki Makanya ada yang mengatakan Ah kamu modal dengkul Berapa miliar dengkul Coba bikin dengkul Jangan nganggap remeh Nah kepada Allah tuh Harus Merunduk kita merunduk bukan Allah memerlukan kita merunduk Allah gak perlu apa-apanya dari kita dia pemilik jagad semesta alam kita di dunia yang segede menel dunia ini gak ada apa-apanya di jagad semesta alam yang tujuh lapis langit ini ah matahari itu di galaksi Bima Sakti itu kecil gak ada apa-apanya matahari itu. hanya noktah ada arti dunia itu kalau dibanding matahari seperti mungkin ini dan saya matahari segede masjid nah saya dunianya kecil dunia Indonesia di dunia oh. Darut Tauhid Indonesia oh. Agim nothing jadi orang-orang yang petantang petenteng itu pasti orang bodoh. Dia bodoh tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia bodoh tidak mengenal siapa dirinya. Tanya orang-orang yang sombong, petantang, petenteng. Itu menandakan kebodohan. Kalau orang tahu, tahu kita nggak ada apa-apanya. Halo? Jadinya kalau mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, les. Allah Maha Besar yang ke lain-lain gak ada apa-apa. Urusan-urusan, jangan ada yang menghalangi waktu sholat sepanjang tidak darurat. Ya, karena kan kesibukan kita adalah menunggu waktu sholat bekerja itu nunggu waktu sholat belajar itu nunggu waktu sholat berlatih itu nunggu waktu sholat ngurus rumah tangga itu nunggu waktu sholat olahraga itu nunggu waktu sholat pilarnya sholat karena Allah menciptakan kita untuk ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan salat itu ibadah yang paling penting. Pertanyaan pertama dikuburkan salat. Pertolongan Allah kan wasta'inu bisabri wassalah. Makanya ngajak salat itu dikecilkan dulu dengan takbir, benar? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, selain Allah tidak ada apa-apanya bisnis ada apa-apa ah gimana dong ini sudah ada sedang saya lagi nyabut gigi nah, ajak sholat aja kita ada ada sesuatu yang Allah berikan kelonggaran ya tapi tidak boleh dibiasakan pas adan pas nyabut gigi gimana nih ah toko azan harus tutup tutuplah Allah yang membagikan rezeki gimana dong kalau nanti toko tutup orang gak jadi beli kalau rezeki kita demi Allah dia akan beli nanti habis sholat gimana dong ah ini yang pembelinya ajak sholat tapi dia bukan Islam suruh nunggu dan dia jadi tahu gitu atau udah gak rumit ah kalau saya sholat nanti saya dikeluarkan dari perusahaan bagus mungkin Allah nanti akan memberikan usaha lain yang tidak mengganggu sholat jangan suudon hadirin makanya adan itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya bulat dulu keyakinannya ini tes tes syahadat nih Islam ayana salat ayo kita salat jawabannya apa Nah, jawabannya bukan hayala sholah lah haula wala Ayo kita sholat. Jawab. Kami tidak ada daya, tidak ada upaya. Tuh untuk ibadah aja kita ngaku tuh bisanya ibadah tuh dengan pertolongan Allah. Ayo kita raih kemenangan. Jawabannya tah itu adab. Tidak ada kekuatan untuk meraih kemenangan kecuali Allah yang memenangkan dalam urusan apapun. Allah Allahu Akbar Allahu Akbar tutup dengan Allah maha besar jangan risau salat semua urusan ada dalam genggaman Allah la ilaha illallah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah semua urusan bukan Tuhan kita semua makhluk bukan Tuhan kita wih tidak ada tuh panggilan ibadah di dunia ini selain azan benar saya pernah melihat ada pihak tertentu di luar Islam yang membandingkan panggilan ibadah ada yang narik-narik lonceng ada yang pakai trompet suara azan ternyata membuat dia menangis walaupun bukan seorang muslim kenapa? memang apalagi kalau saudara sudah lihat suara azan itu ternyata getarannya itu benar-benar vertikal begini berarti bisa nembus ke hati kalau musik mau kacau sana sini tapi azan itu nyaris garis saja begini. Masya Allah ini menakjubkan ayo hadirin kita yakini supaya doa kita mustajab adalah belajar menghilangkan diri kita di hadapan Allah. Wal aja yang kita miliki mah cuma satu, apa? Apa? Coba Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya Allah ya Tuhan kami Kami zolim kepada diri kami sendiri Sekiranya engkau tidak mengampuni Sekiranya engkau tidak merahmati Kami pasti jadi orang rugi Nabi Adam tidak nyalahin setan yang nipu Tidak nyalahin hawa yang ikut makan Ya salam mengaku keturiman Nabi Yunus juga tidak nyalahin umat yang tidak mau didakwahi tidak nyalahin orang-orang di kapal yang ngejempungin tidak nyalahin lauk ikan yang memakan dalam tu nafsi kita zalim ke diri sendiri mau tahu lagi ismul azom yang mantep ada yang ngomong ada yang enggak ada yang pelan. Nah. Namanya Dul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki pemilik keagungan dan kemuliaan. Di dalam surat Ar-Rahman dua kali kalau nggak salah disebut ya. Di akhir Ar-Rahman dan yang wajah Allah tuh. Betulkah itu? saya agak lupa maaf di dalam surat Ar-Rahman adakah ayat 27 Dzul Jalali wal Ikram ya dan ayat ke 78 jadi Allah Subhanahu wa taala ini pemilik keagungan dan kemuliaan semua makhluk yang diagungkan itu pasti yang memberikan topengnya itu adalah Allah apakah dengan terpilih jadi gubernur, wali kota anggota dewan itu dimuliakan Allah oh belum tentu kalau yang dimuliakan Allah itu ada cirinya tahu cirinya apa? apa? Hah? jawab yang jelasan ciri orang yang dimuliakan Allah apa coba? Hah? Isya benar asing nah, harulang yang lain inna akramakum indallahi atqakum al-hujurat ayat 13 Ustaz tolong baca maaf supaya tahu siapa nih yang paling layak kita hormati yang paling layak kita muliakan yaitu yang dimuliakan Allah yang diagungkan Allah siapa yang dimuliakan Allah ini jawabannya Fadal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Wahai manusia Sungguh kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Tuh begitu hadirin. Jadi jangan terlalu euforia terhadap pilkadal ya pemilihan kepala daerah secara langsung disingkat pilkada. Oh, ya. Nah, kenapa? Karena belum tentu yang terpilih itu orang yang diagungkan oleh Allah. Nah, dia terpilih tuh, tapi dengan terpilihnya nyusam ke Allah. Aduh, ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dianggap musibah tuh kepilih hanya engkau ya Allah yang menakdirkan Tolong saya memikul amanah ini nah, Itu sudah aromanya aroma takwa tuh Karena sudah takut ke Allah bahwa jabatan itu bukan bergengsi Tapi ini amanah berat, besar dan bisa menjadi petaka dunia akhirat baginya tidak ada petantang petenteng karena dia tahu sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi siap berkorban lebih banyak harta, tenaga, waktu, pikiran. Ngajak apa? Kalau dia merasa ini amanah dari Allah, maka orang tersebut kalau ahli takwa akan menggunakan amanahnya ini untuk memfasilitasi orang jadi lebih dekat dengan Allah. Jadi dia ini adalah amanah agar menjadikan orang-orang makin bertakwa. Kemarin diminta tuh, "Aa, tolong buatkan kata-kata um, untuk kepolisian." Eh, <clears throat> jangan sembah sama kepolisian, hadirin. Da, kepolisian mah bagian dari kehidupan kita yang baik-baik yang kurang baik kurang baik jangan memukul rata ya hanya karena nggak sependapat dengan seseorang kemudian semua jadi jelek zolim kita ya tidak ada polisi nelangsa kita ini benar kita ini memang suka bermuka dua kalau lagi ada urusan kehel ke polisi kalau jalan macet kemana polisi gitu tidak boleh begitu. Makanya semoga Dirgahayu kepolis eh Dirgahayu Bayangkara Republik Indonesia polisi. Ah, Papa lihat begini adin. Dirgahayu ke-72 Bayangkara dan polisi Republik Indonesia semoga kepolisian menjadi tauladan dalam ketakwaan gitu saya ngomongnya karena kalau takwa berarti polisi ini bakal dibimbing Allah sama kita juga kan wa may takillah yaj'al lahu makhraja barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar begitu kan semoga jadi tauladan di dalam ketakwaan sehingga nampak dalam ibadah akhlaknya dan semoga menjadi tauladan dalam pengabdian kepada negara ini profesional tidak berpihak kepada kelompok ataupun perseorangan tapi memang menjadi pelayan negara dan semoga menjadi tauladan dalam berkhidmat bagi masyarakat berarti pengorbanannya penuh keikhlasan wih tapi ada yang lihat nggak ya itu Nah hadirin Teruskan Jadi kita kembali Bahwa Kemuliaan itu milik Allah Duljalali wal Ikram Dan Allah agungkan muliakan siapa yang dia kehendaki Dan yang paling dimuliakan Allah adalah ahli takwa Siapakah orang yang ahli takwa orang yang ahli takwa itu adalah orang yang disiplin oh rada jarang kata-kata ini keluar disiplin dalam keyakinannya kepada Allah tidak goyah oleh apapun juga istiqomah la ilaha illallah tidak menuhankan harta gelar, pangkat, jabatan kedudukan, popularitas pujian orang walaupun mungkin dikasih tapi ahli takwa ajak saja tidak menuhankan apapun orang yang ahli takwa disiplin di dalam patuh kepada perintah Allah asal Allah memerintahkan begitu dia patuhi disiplin itu hadirin orang disiplin itu kan orang yang berkemampuan melakukan apa yang bermanfaat ketika Allah melarang dia disiplin menjauhi larangan Allah, makin disiplin dalam keyakinan, kepatuhan dan menjauhi maksiat, insya Allah dia makin takwa. Itu makin mulia di sisi Allah. Ada seorang yang nikah lama, saya heran. Dulu sebelum menikah, tiada perempuan tercantik selain dia calon istriku sesudah menikah kok jadi banyak yang cantik ya nah sekarang sudah lama menikah kok dimana mana mana cantik ya selain istri saya waktu nanya kenapa ya ini istri saya jadi jelek kata kiainya tuh bukan istrinya yang berubah tapi mata kamu doyan melihat yang diharamkan Allah kalau mata senang melihat yang haram maka yang halal jadi jelek terus aja ke yang haram sama telinga juga kalau telinga senang mendengarkan sesuatu yang buruk jelek gak akan suka datang ke majelis taklim karena di sini ada yang halal. Tanya, apakah ada orang yang senang maksiat jadi nikmat baca Quran? Enggak bisa. Kalau mata senang kepada yang haram, maka yang halal jadi jelek. Quran enggak enak dibaca, YouTube yang ngaco yang dia buka atau adegan-adegan maksiat yang dia tatap. Jadi Allah memuliakan orang yang punya disiplin dalam patuh. Mau tahu ciri orang yang disayang Allah apa? Dipersulit berbuat maksiat, dimudahkan berbuat taat. Hmm. Mau naksir seseorang, udah ada yang punya. Ek eh, nelfon, diangkat oleh neneknya. Ayang WA salah kamar malah ke kepala sekolah itu yang salkam salkam itu salkam salah kamar salah kirim itu teh Allah yang ngekiclekin teh nggak ada sesuatu kejadian yang terjadi sia-sia pokoknya mah mau maksiat teh gagal weh berbahagialah yang gagal terus dalam berbuat maksiat ciri-ciri ini orang disayang Allah Rasulullah waktu muda sebelum jadi nabi kan pernah mau nonton itu ya nonton acara tidur pulas jadi saudara yang biasa tahajud niat nonton bola leset tidur teh bangun-bangun sudah bubar tinggal tahajudnya itu mungkin bagian dari karunia ada ekapel ah katanya sholat dua rakaat tolong ya Allah lancarkan keluar bat, lindes paku kempes beres kan dorong cari tangbal ban sudah susah bensin habis dorong lagi sampai ke sana teh jam 10 <laughs> sudah dikemok. berkah dan kalau susah taat ada aja jalannya taat teh males ke masjid datang ibu ke masjid mana apa di masjid mau duduk di dekat pintu didorong-dorong ke DKM maju pak maju jadi saf yang utang ada weh canceling hantem weh lewat ke depan dia lagi ke depan Itu teh karunia Allah hadirin. Saudara dikasih uang, tapi nggak dikasih jalan sedekah, nggak ada nilainya. Udah dikasih uang, dikasih jalan, ditambah kasih keikhlasan. Ini top. Nah, makanya ada yang tidak mau ke pengajian. Eh nggak orang orang lah mau ngaji kasih agim Tiba-tiba guru kamu harus menerjemahkan ceramah hakim jadi weh kadir hadirinnya ada jalannya berapa banyak suami yang kesini gara-gara disuruh istri oh kenapa tongka imah pak sebelum pengajian dulu begitu hadir kapaksa kadir ayah nu naik ojek kemana emang ojek ah kemana kum abdi abdi pengajian celok hadir oh banyak jalan pernah ada suami yang tidak mau dengar pengajian tapi istrinya ahli pengajian pak ayo dong pak dengar ceramah aduh mah gak mau sok atulah nganter aja ya kalau nganter aja mah mau diantarlah suami ini istrinya karena gak mau ke masjid dia cari itu tempat parkir dan parkirnya tepat di depan speaker hadirnya jadi paling jelas dia Masya Allah ini kejadian Pak dokter hadirin ayo nama Masya Allah getol sekali ah, kalau Allah sudah nolong kayak gitu hadirin dikasih uang dikasih jalan untuk sedekah dan dikasih jalan untuk ikhlas makanya kalau ada orang yang dipersulit berbuat maksiat dimudahkan berbuat taat Masya Allah itu barokah Sebaliknya kalau Allah mau menghinakan orang, nah itu susah eh, karena taat ya hadirin. Ada we alasan. Mau ngaji teh enggak jadi terus. Sholat ke masjid gagal terus. Buka Quran enggak sempat. Nah kalau kita sudah sulit taat itu hati-hati itu. Dan maksiatnya lancar. Yang tadinya korupsi mau 10 juta dolewak jadi 10 miliar hadirin yang tadinya ngedip teh ngeceng seorang abrong kelimaan akhwat yang tertarik bukan akhwat perempuan yang tertarik <laughs> Waduh langsung eta teh istijraj. Jomblo teh boleh jadi karunia Allah tuh. Daripada punya pacar jadi maksiat, bener? Jangan bangga, hei playboy cap dua cula. <laughs> Banyak pacar teh istijraj eta teh. Justru yang gak laku-laku tapi sekali laku jebet, misalkan <laughs> pakai jebet segala selain si dia yang suka ibu bapaknya suka kakek nenek suka borosot warisan kan alhamdulillah <clears throat> ah semuanya juga digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitulah bapak ibu yang baik ayo kita lafadzkan habis sholat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram itu adalah pemilik keagungan dan kemuliaan maka jangan kagum kepada yang dikasih dunia ya harta gelar pangkat jabatan popularitas eh, penampilan itu tidak termasuk yang dimuliakan Allah kecuali kalau sudah diberi topeng itu lalu diberikan pakaian takwa jelas nah itu mah tapi nggak punya pangkat tapi waro tidak tersentuh oleh barang haram istiqomah sholat berjamaah ah, boleh jadi tuh walaupun di kantor kedudukannya rendah tapi di sisi Allah kedudukannya tinggi walaupun followersnya cuma dua ya dia dan istrinya eta ge dipaksa follow siapa? tapi di sisi Allah boleh jadi terkenal di penduduk langit saudara kan sudah dengar hadisnya Jika Allah cinta ke seorang hamba Allah panggil malaikat Jibril Jibril aku cinta kepada hamba ini maka malaikat Jibril mencintainya malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit ini nih kekasih Allah mungkin di dunia tidak ada yang kenal tapi di langit kenal karena Allah mencintai nanti diturunkan ke dunia nyamuk, binatang-binatang, cacing semua bisa tahu ini kekasih Allah Saudara tahu kenapa waliullah kalau dikubur tidak dimakan tanah? pada kekasih Allah itu kan tidak dimakan tanah. Ya ada karena belatung-belatung juga bertasbih. Belatung tahu ini kekasih Allah. Tahu. Makanya ada yang jasadnya utuh, harum, ya tidak ada yang aneh. Karena kan yang bikin badan kita busuk makhluk Allah juga. Nah sekarang makhluk itu tidak dikehendaki memakan karena makhluk itu tahu juga ini hamba kecintaan Allah dan ya, kalau orang sudah derajatnya tinggi mah ada singa juga nggak takut udah tahu singa tuh bertasbih ke Allah ah naon singa ah tong gitu-gitu gele kayak itu oh, nggak akan gitu pasti ngomongnya ada singa mah tuh lihat di hadisnya juga kan ada ya yang didatangi singa atau yang dimasukkan ke dalam penjara anjing ternyata anjing lapar itu boro-boro ngegigit duduk di samping yang tahanan soleh itu malah dikasih makan oleh si bapaknya itu atau anjing kan bertasbih kepada Allah yusabbihu lahu ma'fis samawati wa ma dan tahu kalau ini kekasih Allah dia tahu gak akan menggigit ayo model-model kita mah baru-baru anjing ya nyamuk kayak iya ya tara sholat ya <laughs> malikir semua jadi salarian kia nah begitu hadirin sekalian terima kasih ya AA ingin membacakan kembali ayat-ayat yang tadi pagi di radio dibacakan boleh? Al-Hadid ayat 4 terus Al-Mujadalah berapa Ustaz? Dan surat Anisa ayat 8 ya. 108. Ini penting. Kita simak ya supaya kita tahu bahwa kita itu tidak pernah sendirian. تفضل استاذ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wahuwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna ta dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan tidak pernah sendirian tidak pernah ada tempat bersembunyi surat selanjutnya surat Al-Mujadalah ayat 7 Al-Mujadalah teh surat ke berapa Ustaz? Surat ke-58. Surat ke-58 ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah Allah yang keempatnya tidak ada lima orang melainkan dialah Allah yang keenamnya dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada Kemudian Allah dia memper, memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada orang bisik-bisik yang tersembunyi. Orang pacaran itu tidak berdua, ramet masing-masing dikawal malaikat. Allah maha dekat maha melihat tidak ada rahasia di sisi maha di sisi Allah orang bisa bersembunyi dari manusia tapi tidak bisa bersembunyi di sisi Allah surat An-Nisa ayat 108 surat ke 4 4 jadi yang ngobrol duaan-duaan tuh eh nggak berdua Psst, ada siapa nih ada Allah Kang tong harewasan geuleuh ah. <laughs> Bapak ada enggak Bapak nggak ada, ibu nggak ada, ada malaikat mas, dicatat ah, tong mesum, aduh, belum tentu jodoh, ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. يستخفون من الناس ولا يستخفون تخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا Mereka dapat bersembunyi dari manusia Tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridoinya tidak diridoi Allah dan Allah maha meliputi terhadap apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada rapat rahasia di sisi Allah. Walaupun orang yang rapat itu di dalam bunker yang tertutup rapat, gelap gulita, sampai mereka tidak tahu siapa yang rapat bersama mereka. Mereka bisik-bisik sampai nggak kedengaran, saking rahasianya sama yang dibisikinya. Bayangkan, rapat apa ini? udah nggak tahu siapa yang diajak rapat tidak kedengaran Allah tahu siapa yang ada di sana ketika 29 prajurit Palestina terkubur di bawah uh, gua itu 25 meter di bawah tanah di sana di dibom tertutup di sini di dibom tertutup ada di dalam Allah tahu tidak Tahu Allah yang mengurus mereka. Malaikat juga ada di sana. Ah, Allah keluarkan air dari tanah untuk minum mereka. Masing-masing mereka ternyata berbekal kurma dibagi-bagi. Allah ilhamkan pada waktunya kepada orang untuk menggali dan keluarlah semuanya dengan selamat. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Allah meliputi apapun yang mereka kerjakan itu orang-orang Israel kalau mereka mengadakan rapat misalkan prajurit-prajuritnya jenderal-jenderalnya mosadnya, semuanya pasti Allah tahu tidak ada rahasia yang tidak diketahui Allah jelas hadirin sekalian kita harus masuk ke keyakinan ini apa hikmahnya satu kita tidak boleh merasa sendiri sekarang. Dimanapun, kapanpun, wahwa ma'akum aina kuntum. Kita tidak boleh pesimis. Aduh, saya tuh orang-orang ada yang peduli ke saya. Lah kamu masih diurus oleh Allah, ya. Kalau Allah nggak peduli kepadamu, udah tinggal dicabut we nyawa, kelepek beres. Lah kita masih bisa menangis keluar air mata, siapa yang ngeluarin? <laughs> Abdi ini sorangan wae kekurang kurang iman, kurang iman. Lagu sendiri aku sendiri lagi. eh teh kurang iman hadirin. Mungkin sendiri sama manusia ya. Harusnya kan bersama Allah selalu bersama Allah. Tapi ada siapa yang nyanyi gitu hadirin? Ayo yang belum punya pendamping hidup jangan merasa sendiri, ada Allah. Ini teh Allah teh dekat tuh kayak kita dekat. Oh, laisa kamislihi syai'un. Jangan membayangkan dekat secara fisik karena itu dunia kita. Yang pasti adalah ilmu Allah menyelimuti kita. Kekuasaan Allah menyelimuti kita rahmat Allah menyelimuti kita. Entah gimana caranya, tapi yang jelas kita dalam genggaman Allah setiap saat. Jadi semua yang kita perlukan Allah sudah tahu karena keperluan kita juga Allah yang menciptakan. Betul? Ah. Allah tahu saudara jatuh cinta. Nah, ini semangat biara. Allah tahu jodoh yang saudara cintai jodohnya siapa? jodohnya sahabat karib saudara oh, <laughs> hancur mata segera ngeluh ya Allah ini teh isyarat atau bencana <laughs> siapa yang bisa mengambil rasa cinta ya Allah juga tapi jangan dipancing-pancing terus dengan apa yang Allah tidak suka nanti makin membara lakukan apa yang Allah suka nanti Allah ambil itu cintanya gitu ya nah hikmah lainnya kalau kita yakin Allah bersama kita kita jadi nggak ada tempat nih buat bersembunyi berbuat maksiat karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah ayo ayo di mana di mana nggak ada mau sembunyi-sembunyi juga ya tetap ikutan jadi ketika saudara buka HP yang porno-porno itu sebetulnya dicatat rahasia orang. Kamu <laughs> eh, rajin ke masih soleh, soleh kopiah haji, panon ngawur dicatat. Dan gampang kalau Allah mau dibuka ya si HP teh nundutan. Les, kelepak aja HP teh datang ibu Asia ah, oh iya gampang bagi Allah membuka apapun kenapa jadi mau didelet sekarang gampang tidak bisa kita lari dari pengetahuan Allah makanya yang paling aman mulai sekarang mah sing yakin tidak ada tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat dan gampang bagi Allah membukanya Ketiga, hikmahnya adalah kalau melakukan sesuatu sekarang masih ikhlas. Wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Orang mau tahu mau tidak tahu ah mangga. Gimana dong pak? Sing rajin jadi suami. Padahal kita tak kebek rajin. Saya sudah rajin. Gak percaya? Ya udah gak apa-apa. Nggak harus kok. Kita dipercaya orang yang harus itu kesibukan kita diterima Allah benar Bu saya mau itikaf itikaf Jumatan aja langka ujuk-ujuk itikaf saya kan sadar Bu saya juga sudah dengar lelaki Islam cirinya Jumatan lelaki beriman cirinya adalah sholat subuh jamaah di masjid lelaki soleha, cirinya sholat di rumah terus saya ingin jadi lelaki soleh bu deh percaya Gak dipercaya pokoknya saya itikaf pulangnya dari mana pak itikaf oh, mustahil Gak usah emosi kalau kita benar Pak, saya itikaf bu beneran kenapa ditelepon gak ngangkat atau namanya itikaf mah atau teleponan saya nggak percaya pak nggak percaya ya udah nggak apa-apa nah, saya mah itikaf bukan untuk dipercaya ibu penting mah Allah menyaksikan saya itikaf saya ngomong apa adanya ibu mau percaya atau tidak itu mah urusan ibu dengan Allah urusan saya mah saya ngomong tidak pakai bohong Allah jadi saksi mengapa deh alasan itu mah persis sama ceramahnya si Hakim saya juga udah dengar ceramah itu eh. ya atau syukur kalau udah dengar semua. ya tenang weh nggak dipercaya gak apa-apa gak wajib kok kita maksa orang percaya kalau waktunya Allah ngebuka tiba-tiba ada di majelis talim bu makasih banyak. Ada apa mbak? Itu suaminya ngajak suami saya itikaf. Jadi roba loh. Oh jadi itikaf? Iya. Loh kan yang ngajak suaminya. Oh gitu? Oh, oh maaf ya, saya sudah semuton. Apa-apa budak udah tahu lah. Gitu. <laughs> Gini ya, nggak usah ngotot supaya orang lain percaya ke kita. Yang penting melempeng aja. Ya bukan urusan kita ngebulak balik hati, betul? Urusan kita jujur, lempeng. Ah, gimana saya udah jujur, malah saya dimarahin ya nggak apa-apa dimarahin orang. Yang jangan mau dilaknat Allah, betul? Kita udah jujur dimarah, ya itu penggugur dosa kita. Nanti saya betul ah, Kalau kita jujur lihat aja. Nanti pada waktunya sudah tergugurkan dosa kita oleh kecurigaan kemarahan orang tinggal dibalikin waktu hatinya nanti ada waktunya dibalikin oleh Allah gitu ya andalan kita tuh Allah Allah tuh muqallibal qulub pembulak balik hati Masya Allah terima kasih kepada Facebook maksudnya Facebook teh yang suka lihat lewat Facebook mau dapat pahala melimpah enggak kalau mau dapat pahala melimpah pijit like dan share uh, saya diajarin orang Cium, ya mijitnya sekali tapi share orang jadi lihat setiap orang lihat pahalanya buat yang nge-share bayangkan ceramah enggak apa enggak hanya ngomong gitu itu sekarang pahala ya namanya cepser ya sincep tukang ngeser <laughs> atau nengser ayo jangan suka kikir untuk like dan share kalau toh itu akan manfaat hadirin um, terima kasih ya ada yang ah kok menggunakan Facebook Facebook kan bikinan orang lain kata siapa semua teknologi ini milik Allah. Kita ini hidup di zaman yang Allah takdirkan teknologi jadi bagian kehidupan kita. Allah yang menciptakan segalanya. Hanya lewat siapa yang dikehendaki. Ini Facebook lewat siapa Mas Jukebeg. Kita doakan. Itu teh hamba Allah Jukebeg tuh. Benar siapa sih nama aslinya? Hah? Maaf ya mak juga beken gitu ada Mas mak itu teh hamba Allah yang bikin otaknya Mas Zuckerberg ini Allah yang membuat bisa mikir juga Allah emang ada yang bisa mikir tanpa Allah membimbing gak ada sama oh, itu jangan naik pesawat itu bukan bikinan orang Islam terus naik apa? Hah? ngojai berenang sama ke Mekah atau jadi rezeki hiu pakai benar ini bukan bikinan umat Islam nih syukur kalau bisa bikin tapi kalau belum bisa pakai manfaat ya sekarang lebih mudah gini ini paling ngumpul 3000 sampai 5000 Darut itu paling top 5000 di sini tuh pengajian tua udah susah udah berjejal-jejal tapi ini coba lihat nanti dibuka setengah juta bisa nonton ya kemudian nonton sekarang nanti malam ada yang pagi gimana ngumpulin setengah juta orang nah sekarang masih saja pakai ngiklan benar berapa banyak kemaksiatan yang diiklankan kenapa kita mengiklankan ceramah kan kalau kita ngiklanin ceramah orang jadi ikut Dengar, tercerahkan, kehidupannya baik, keluarganya baik, anaknya jadi baik. Itu kan barokah, benar? Makanya follow ya. aja di agresif begini ya. Saya senang ternyata banyak kesana sini ketemu orang. Ah terima kasih saya menyimak acaranya tadi Tadinya rumah tangga kami itu waduh udah hampir pisah babak belur. Tapi dengan izin Allah sesudah dengar di medsos, saya kami jadi tuh kapan saya ketemu dengan beliau nah, lewat teknologi. Ini milik Allah teknologi itu ya. Kecuali TikTok kemarin itu ya. ah liar saya lihat TikTok teh yang pakai kerudung wah kenapa jadi begini anak tetapi saya tonton penasaran Aden. Untung diblokir tuh Aden. Alhamdulillah ya. Terima kasih menkominfo Kominfo ya atas karena itu kurang disiplin ya. Anak-anak kecil terbuka aurat dan sebagainya. Kurang ada aturan yang bisa mendidiknya Ya itu ujian teknologi juga Masya Allah terima kasih sahabat-sahabat yang baik ada yang minat jadi relawan rahmatan lil alamin. Ini teh Islam rahmatan lil alamin teh Islam apa? Oh enggak. Begini, ini mah Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam gitu. Bukan label nama, tapi sebuah ke eh, kata kerja Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam. Apa syaratnya gabung jadi relawan? Dua. Syaratnya mau bermujahadah menjadi bukti indahnya Islam sebagai dakwah dan mau menyebarkan sebanyak mungkin tentang keindahan Islam rahmatan lil alamin. Jadi kata kuncinya dua, bukti dan sebar. Nah, masalahnya kita teh itu yang dua yang jarang. Haji mah ngaji, kan semangat menjadi buktinya kurang. Dan sudah tahu, sudah mengamalkan menyebarkannya kurang harusnya punya dua energi. Kenapa relawan ini ada? Alasannya keprihatinan karena sekarang ini ada upaya menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang Islam. Dicitrakan Islam itu kasar, teroris, radikal, buruk, sebagainya. Nah, ini penyesatan informasi ini menyebabkan gelapnya informasi tentang kebenaran Islam. Nah kalau gelap itu nggak usah pakai tongkat, gelap itu nyalakan cahaya. Nah kalau setiap relawan ini jadi cahaya dengan bukti indahnya dirinya, walaupun nggak ngomong dia jadi bukti, itu jadi cahaya tuh. Apalagi dia nyebarin kayak baterainya ditambah jadi makin kuat pancarannya. Kalau makin banyak yang menjadi bukti indahnya Islam dan terus menyebarkan informasi ini mudah-mudahan kegelapan informasi ini bisa dirubah dengan cahaya kebenaran gitu ya teorinya mah gitu ya kalau ada sekitar 100 ribu gitu ya yang mau jadi relawan dan masing-masing punya follower 100 10 juta ya itulah Insya Allah mudah-mudahan semakin siap nanti diinformasikan minat tidak cik acungkan tangan yang berminat jadi relawan wah telat gini emang eh, saya mah bukan suudon ya teman itu mah beban <laughs> hadirin nggak ada ikatan apa-apa kok cuman mau tidak jadi bukti dan mau menyebarkan gitu tapi ya memang kelemahan umat Islam suka kurang sinergi itulah wes ah jangan banyak ngomong cukup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 الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين Ya Allah ya Sami doa yang maha mendengar Ya Bashir wahai yang maha menatap Ya Qarib wahai yang maha dekat Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Rabb Ya Rabbal Alamin Ya Dhul Jalali Wal Ikram Allahumma Inna aluka Imanan kamilan Wa yakinan sadiqa Wa qalban khasyan Wa lisanan zakira Allahumma Inna aluka Taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qoblal maut taubatan qoblal maut ya Allah wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut ya Arhamar wa rahmatan 'indal maut ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله Wah yang maha mendengar Ampuni segala kezoliman kami kepada orang tua Ampuni ibu bapak kami ya Allah Orang tua kami Berkahi sisa usianya Jadikan ahli ta'at Karuniakan husnul khotimah apangkan kubur ya Allah Jadikan orang tua kami ahli sorga Ya Allah Jadikan kami anak yang tahu bakti Tahu balas budi Ampuni guru-guru kami Para ulama Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu yang jadi jalan kami bisa mengenal jalanmu muliakan keluarga keturunannya ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi yang mendoakan kami ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami sakiti sengaja atau tidak sengaja Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah Kami memaafkan ya karim Ya Rabb Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Ampuni sanak saudara kami ya Allah Tetangga-tetangga kami Ampuni para pemimpin kami berikan hujamkan rasa takut kepadamu ya Allah jadikan pemimpin yang adil yang amanah yang istiqomah di jalanmu yang dapat membimbing umatmu istiqomah di jalanmu kami beri berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang melupakanmu Ya Allah jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untukmu hanya di jalanmu hanya karenamu jadikan saat ini saat mustajab doa wahai yang maha mendengar ya dzal jalali wal ikram taqabbal minna ya karim doalah hadirin bagi yang mau doa amin doalah doa pasti didengar oleh Allah Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir Ya Allah berikan jodoh terbaik bagi yang menantikan Pernikahan berkah Rumah tangga sakinah dititipkan keturunan yang soleh soleha Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina iman. Ya Allah beri kesembuhan yang sedang sakit ya Syafiq berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah Berikan perlindunganmu Ya Allah Ya Kohar yang sedang teraniaya Berikan kecukupan Lepaskan dari lilitan hutang Dengan rezeki yang halal barokah Undang kebaikullah jamaah ini Ya Allah Jadikan haji hajah mabrur ma'brur. Rabbana atina min ladunka rahmah Wahayilana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doa akhir majlis subhanakallahumma wabihamdika. bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh